Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mas. Jadi sebelum ini saya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi idza arada min ibadi khairan faqahahum fid din. Wassalatu Allahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين وإنا يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا شرنا واجمعنا في هذه الدنيا مع الفقهاء واخسرنا يوم القيامة مع الفقهاء والعلماء ومع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, yang kami muliakan para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, wabil khusus para guru-guru mulia yang pada pagi hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini. Majelis kita, majelis pagi ini adalah majelis fikih. Kalaupun kita panduannya boleh kitab apa saja, kami akan mencoba. Kami ingin menghadirkan satu fikih yang praktis yang fikih ini nanti bisa untuk mensyarai kalau kita membaca kitab Safinatun Najah kita bisa mensyarai kalau membaca kitab Fathul Qarib ataupun membaca kitab Fathul Mu'in akan kami simpulkan dalam poin-poin penting dalam bahasa kami fikih praktis karena sebetulnya adalah kurikulum yang kami berikan kepada orang sibuk termasuk anak-anak pelajar-pelajar yang di kampus yang mereka tidak sempat belajar agama sejak tidak punya banyak waktu belajar agama mereka kami beri fikih praktis ini jadi mereka tidak terlalu sibuk dengan fikih yang panjang akan tapi to the point apa kira-kira yang harus mereka ambil dengan cepat dan ini bisa sekaligus untuk mensyarai kitab-kitab besar sekalipun kitab Safina, kitab kecil atau kitab Fathul Qorib dan ketahuilah belajar fikih adalah mudah tidak susah Belajar fikih adalah mudah karena judulnya juga fikih memahamkan, syaratnya faham dari awal. Kalau dari awal tidak faham terus mulet, terus pusing, terus pening. Jadi harus ada pemahaman dari awal. Dan nanti akan kami hadirkan sekiranya keluar dari majelis ada gambaran tentang fikih itu sendiri. Dan siapa yang wajib belajar ini? Mungkin kami akan mulai dengan pemaham dengan satu permasalahan yang mungkin jarang dihadap, dihadirkan dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah siapakah yang berkewajiban untuk belajar? Mempelajari ilmu wudhu, ilmu sholat. Siapa yang punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut? Siapakah orang-orang yang punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah? Siapa yang wajib melakukan sholat, siapa yang wajib melakukan puasa Ramadan, itu kan fikihnya. Tapi siapa yang harus belajar dan siapa yang harus mengamalkannya? Di situ ada judul yang pertama yang harus kita ketahui adanya adalah orang mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Biarpun sering disebut di lidah para asatid, mungkin disebut dalam kitab fikih, kadang tidak dirinci. Sehingga kalau ditanya siapakah orang mukallaf, kadang masih bingung. Orang mukallaf adalah orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya sehingga mereka wajib melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat kalau tidak mukallaf tidak wajib siapakah mukallaf itu nah ini harus tahu nih ringkas saja orang mukallaf artinya orang yang telah dibebani kewajiban ada empat syaratnya yang pertama adalah orang berakal mudah dihafal nanti tolong dihafal yang pertama orang berakal maka orang gila tidak mukallaf orang gila tidak punya kewajiban Orang gila tidak wajib sholat, orang gila tidak wajib puasa, orang gila tidak ada halal haram bagi orang gila. Karena gila. Kalau ada orang yang pengen bebas halal haram ya jadi orang gila nanti. <laughs> jadi orang gila yang pertama, ya orang gila tidak punya kewajiban apa-apa. Gila, bukan gila harta, bukan gila dunia tapi gila hilang akal. Orang gila. Maka dia tidak punya kewajiban apa-apa. Makanya kalau ternyata ada dia melakukan sesuatu keharaman bagi dia tidak haram. Hanya kita yang melihat wajib melarangnya. Tapi dia tidak berdosa. Kalau ada orang terlahir gila sampai tua gila, maka dia adalah di surga. Enak dia. Baik, yang kedua adalah singkat saja. Yang kedua adalah orang yang sudah balik. Balik itu adalah usia tertentu ada syarat-syaratnya. Orang balek ada ciri balek laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita berbeda. Kalau anak laki-laki, kapan dia itu disebut sebagai anak yang balik? Maka anak kecil belum punya kewajiban. Tiba jangan lupa nanti bab yang tamyes akan kita bahas setelah ini supaya tidak lengah kita. Anak kecil belum punya kewajiban sholat, anak kecil yang belum balik, belum punya kewajiban puasa. Anak kecil. Jadi yang wajib adalah orang yang sudah balik, balik bagi seorang laki-laki adalah dengan dua tanda. Yang pertama adalah yang pertama adalah keluar mani. Mohon maaf, ini majelis mulia. Harus dijelaskan. Keluar air mani di usia 9 tahun. Ini syarat yang pertama. Cara tanda yang pertama, keluar mani kalau sudah keluar mani di usia 9 tahun maka dia adalah disebut sebagai seorang anak yang balik kalau 9 tahun belum keluar ditunggu 10 tahun kok belum keluar mani belum disebut sebagai balik dalam madhab syafi'i 11 tahun 12 tahun ditunggu baru yang kedua seorang anak laki-laki akan disebut sebagai anak yang balik yang dia sudah punya kewajiban yang kedua adalah jika tidak keluar mani di usia 9 tahun 10 tahun 11 tahun ditunggu sampai genap usia 15 tahun kalau sudah usia 15 tahun, biarpun dia tidak keluar air mani, maka dia sudah disebut sebagai anak yang balik. Wajib belajar agama, wajib melakukan sholat, wajib berpuasa. Ini untuk anak laki-laki. Yang pertama adalah ul keluar mani di usia 9 tahun, kemudian ditunggu kalau tidak keluar mani sampai usia 15 tahun. Jadi mungkin anak 12 tahun belum balik, mungkin anak 13 tahun belum balik, mungkin dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik lain lah madhab Imam Malik. Buluhnya bulu ini misalnya. Jadi ini madhab Imam Syafi'i dulu kita. Kalau sudah 15 tahun pasti dia sudah balik. 15 tahunnya adalah 15 tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Tidak berlaku dalam hukum Islam tahun Masehi. Semuanya hitungan tahun Hijriyah. Kalau tahun Masehi 8, 8 tahun 8 bulanan. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Bagi, bagi wanita dulu. Kalau anak perempuan Kapan dia disebut sebagai wanita balek? Sama yang pertama adalah kalau dia sudah keluar mandi di usia 9 tahun. Yang kedua adalah kalau dia sudah keluar darah haid di usia 9 tahun. Kami punya fikih head praktis. Insya Allah akan kita hadirkan pertemuan khusus nanti. Fikih head praktis cukup 30 menit kali dua dan tidak boleh membaca buku kami buku catatan ada rumusnya nanti keluar dari majelis sudah memahami fikih fikih head dengan madhab Imam Syafi'i nah ini ada rumus memahami head yang sangat gampang tidak belit-belit tidak usah pakai buku tebal cukup satu lembar nanti insya Allah kita mencoba karena kita mengajar kitab head itu lama bertahun-tahun ngajar kitab head akan tapi setiap keluar dari majelis ibu-ibu tetap bingung anak santri pun tetap bingung berarti ini adalah perlu di dikemas karena kita fikih head yang kita baca untuk ulama kita perlu untuk orang ibu-ibu yang sibuk, anak santri yang anak putri yang jarang punya waktu, maka kita ringkas dalam fikih head praktis dengan rumus-rumusnya nanti keluar dari majelis ada gambaran tentang fikih head. Itu nanti kami janjikan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Harus ada fikih khusus sekali pertemuan hanya bicara tentang head dan nifas yang praktis. Jadi seorang wanita akan disebut sebagai wanita yang balik yang sudah punya kewajiban-kewajiban tadi kalau dia adalah keluar mani di usia 9 tahun ke atas atau keluar darah head usia 9 tahun. Kalau ternyata usia 9 tahun belum keluar mani dan belum keluar darah head, kita tunggu sampai usia 15 tahun, maka kalau sudah 15 tahun pasti dia itu balik biarpun tidak keluar darah head, biarpun tidak keluar mani. Nah, sekarang umur berapa ini sekarang ini? <laughs> Sudah umur 15, berarti sudah syarat sudah terpenuhi. Ini tidak gila. <laughs> Yang pertama ini semuanya tidak gila dan sudah balik semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendapatkan kewajiban yang ketiga ini perlu dihadirkan yang pertama sebelum dimulainya majelis. Yang ketiga adalah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Kalau ada orang hidup di tengah hutan belantara, kemudian tidak pernah mendengar tentang Islam, tentang agama Islam, maka orang tersebut tidak mendapatkan beban kewajiban apapun kalaupun dia nyembah pohon nyembah matahari dia adalah ahli surga wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula sungguh kami tidak akan menghukum siapapun kecuali berita agama sudah nyampe kepada mereka Nah, nah, kita sudah dengar atau belum? Sudah dengar tentang syariat Islam. Berarti masuk syarat yang ketiga. Balaghatud dakwah. Jadi kalau ada orang di tengah hutan belum mendengar dakwah apapun, maka dia tidak akan disebut sebagai orang mukallaf yang punya kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Yang keempat adalah Yang keempat adalah selamatnya anggota, selamatnya pendengaran atau penglihatan atau bahasa fikih harus detail, tidak boleh diganti dan. Selamatnya pendengaran atau penglihatan. Asalkan dia bisa melihat saja, biarpun tidak mendengar, dia bisa menerima kewajiban karena paham isyarat. Atau tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, dia paham bisa mendengar omongan. Jadi atau maka kalau ada orang terlahir dalam keadaan tuli dan buta, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Kalau ada orang terlahir dalam keadaan tuli dan buta, maka dia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena apa? Mau mendengar berita agama dari mana? Matanya tidak melihat, dakwah misyarat, syarat, telinganya tidak mendengar apa-apa. Kalau sudah memenuhi empat syarat ini, yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah keluar apa yang ketiga adalah sampai kepadanya dakwah. Yang keempat adalah selamat pendengarannya atau penglihatannya, maka secara otomatis orang ini wajib mengambil yang kelima yaitu Islam. Kalau tidak Islam maka ini dihukumi kafir yang ahli neraka. Nah, maka setelah memenuhi syarat lima ini baru kita wa, kita paham bahasanya, oh kalau sebegitu saya memenuhi syarat empat ini, kemudian saya sudah mengambil Islam, berarti setelah itu saya punya kewajiban-kewajiban belajar sholat, belajar wudhu, wajib melakukan sholat, melakukan puasa dan seterusnya. Jelas ya? Ini ini adalah masalah mukallaf, ringkas. Ini semuanya bukunya sudah ada dan kami mohon nanti insya Allah jika untuk bisa dibantu bisa diterjemahkan dengan bahasa Inggris yang bagus rap, rapi untuk menjadikan ini kami sampaikan kepada anak-anak kampus semacam semacam kurs juga. Nanti sistemnya ada sistem beberapa kali pertemuan dan selesai. Beberapa pertemuan selesai nanti kasih ijazah biar sambung ilmunya. Kemudian setelah itu bisa digunakan untuk mencari kitab-kitab yang lain. Masalah keluar mani mungkin kita tambah jika ada waktu nanti. Tanda-tanda mani. Sebelum kita kembali ke mani kita lanjutkan dulu. Jadi orang mukallaf adalah orang yang memenuhi syarat empat. Berakal, balik, sampai ke badannya dakwah, kemudian pendengarannya atau penglihatannya selamat, baru setelah itu dia wajib menerima Islam. Kalau sudah menerima Islam, lima berarti syaratnya terpenuhi. Maka anda semuanya sudah syarat lima kan? Tidak gila ini. Maka, maka dari itu anda wajib sholat. Wajib ini. Tapi kalau orang tidak terpenuhi, satu saja yang bolong. Misalnya dari empat tersebut, maka dia tidak wajib. Tidak punya kewajiban apapun. Maka anak kecil kita tidak wajib melakukan sholat karena dia belum balik. Tapi jangan lupa ini langsung disambungkan bab tamyiz. Bab yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah anak-anak kecil yang orang tua sudah wajib mengajarinya syariat. Memang bagi dia belum wajib, tapi bagi orang tua wajib mengajarinya. Dalam hadis disebutkan disebutkan muru awalatakum bis salati inda sab'in perintahkan anakmu untuk salat di saat mereka umur 7 tahun. Sering orang salah paham, bahkan mungkin sebagian ustadz salah paham. Dipikir kalau masih 7 tahun, 8 tahun dibiarkan begitu saja. Tidak wajib bagi kita untuk mengajari sholat. Memang bagi sang anak belum wajib. Tapi wajib bagi kita untuk mengajari. Maka kalau ada orang tua membiarkan anaknya yang sudah masuk tujuh tahun. Tidak menjalankan syariat Islam. Dosa bagi orang tua. Haram. Adapun masalah anak menjalankan syariatnya. Ya kadang-kadang bolong. kadang Ini namanya anak. Mulai. Wajib kita ajari sholat. Jangan mengatakan, oh anak kecil kan belum balik. Ini salah paham masalah, masalah mukallaf. Oh anak kecil nih, dia kan belum balik. Tak apalah tak sholat. Memang bagi dia sholat tidak wajib. Tapi bagi orang tua diperintahkan Nabi untuk mengajari. Muru awlatakum bisolati inda sab'in. Jadi anak wajib kita ajari. Kita yang wajib, anak tidak wajib. Harus beda, pahamin. Termasuk menutup aurat. Ada sebagian mungkin Orang tidak sadar, mungkin salah dalam membaca kitab fikihnya. Jadi mentang-mentang umur, mentang-mentang anak kecil umur 8 tahun, 9 tahun, belum diajari bagaimana menutup aurat mereka. Mungkin sesaat dia kepanasan dilepas, namanya anak kecil. Akan tapi tetap bagi orang tua wajib mengajarinya. Dan mendidik kemuliaan memang dari kecil itu pendidikan dari Nabi. Kalau sudah high kalau sudah masuk kelas SMP, SMA, kalau baru langsung suruh pakai kerudung berantem sama abahnya nanti. Ini pendidikan indah dalam Islam, dimulai dari kecil. Dari mulai dari umur 7 tahun sayang, kamu sudah mulai tamyiz dah. Syarat tamyiz dulu. Kapan seorang anak kecil disebut tamyiz? Kemudian setelah itu bagi orang tua wajib mengajari hukum-hukum Islam. Tamyiz adalah syaratnya dua. Tamyiz itu artinya akalnya sudah mulai ada tapi dia belum balik. Akalnya sudah ada tapi belum balik. Sudah bisa berpikir, tapi dia belum balik. Memang dia belum punya kewajiban karena belum usia balik, akan tapi bagi orang tua wajib mengajarinya mulai dari ilmu sholat termasuk mengajari puasa biarpun puasanya nggak sempurna anak kita umur 7 tahun kita ajari untuk sholat tatonya jam 12 lapar suruh makan nggak apa-apa tapi setelah itu diajari puasa lagi pakai kerudungnya kadang-kadang dilepas kadang-kadang dipakai kadang-kadang dilepas kadang-kadang dipakai ya namanya anak kecil belum wajib bagi dia tapi bagi orang tua wajib mengajarinya tidak boleh tidak. Nah ciri syarat tamyiz ada dua. Ini harus saya itu pakai hitung-hitungan begitu biar kalau tidak ada hitungannya nggak hafal nanti. Syarat tamyiz ada dua. Yang pertama umurnya tujuh tahun hijriah. Yang kedua anak sudah mandiri, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa ngerti kiri dan kanan. Bisa ngerti kiri dan kanan. Terserah misalnya ini kanan, ini kiri. Bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, mandiri. Kalau ada anak umurnya 7 tahun belum mandiri, mohon maaf, nggak bisa diajak ngomong, nggak ngerti, maka dia adalah belum belum tamyiz. Contohnya ada orang idiot. Ada kan orang terlahir idiot. Biarpun umurnya 20 tahun tetap saja akalnya begitu. Dia masuk kelas gila. Baik. Jadi kalau kita sudah mempunyai anak umurnya 7 tahun Hijriah, kemudian dia sudah bisa mandiri, bisa cebok sendiri dan sebagainya, bisa makan sendiri, bisa membedakan antara api dengan roti, bisa membedakan antara kiri dengan kanan, maka saat itulah wajib bagi kita untuk mengajarinya hukum-hukum dalam Islam. Jangan lupa, ada sebagian ustadz sekalipun, ini mohon maaf di, di, di sana, dipikir nih nggak apa-apa, mau anak kecil nggak wajib kok. Jadi dibiarkan anaknya umur 8 tahun, mungkin 9 tahun, bajunya pakai baju rok pendek dan sebagainya, mohon maaf ya. Ini kalau orang awam mungkin tidak mengerti ilmu akid, tapi di kalangan ustadz mungkin karena alasannya masih kecil. Oh tidak ya Ustaz. Asalkan dia sudah usia tamyiz, wajib bagimu untuk mengajari semua syariat Islam. Adapun masalah sempurna dan tidak sempurnanya sesuai dengan kemampuan sang anak. Sholat iya, tapi sholatnya anak-anak umur 7 tahun kadang tidak eh, apa-apa karena masih awal-awal dia belajar. Tapi kalau orang tua tidak mengajarinya sholat maka hukumnya haram. Orang tua tidak mendidiknya menutup aurat hukumnya haram. Orang tua tidak mengajari puasa hukumnya haram. Puasanya pun jangan dipaksa harus sempurna kalau belum mampu. Ada istilahnya puasa beduk. Puasa beduk itu hanya untuk anak tadi itu usia tamis yang belum balik tadi. Kalau bapaknya puasa beduk dikasih beduk saja itu. Nah, ini ini pahamnya sederhana ya. Kita sudah belajar dua masalah. Masalah orang mukallaf dan tam tamyiz. Tamyiz sama mukallaf harus segera disusulkan. Kalau hanya mukallaf saja nanti keluar bisa salah. Oh anak saya belum wajib masih kecil dibiarin tidak sholat karena belum wajib apalagi anak kecilnya cerdas belajar ikut di sini Wah kata Buya selagi belum balik tidak wajib. Makanya anak kecil yang susah diatur nanti. Jadi selesai ya. Tamyiz dan orang mukallaf. Sedikit saya tambahkan tentang masalah keluar mani tadi. Sudah jelas orang balik adalah cirinya adalah sudah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Sedikit apa ciri-ciri mani? Ini perlu ditambahkan ya agar ngerti mani itu apa? Hmm, kan gitu ya. Mani adalah dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah keluarnya adalah dengan tadafuk dengan muncrat mohon maaf kalau air kencing adalah mengucur biarpun ditahan mengucur begitu saja ini ciri kalau air mani adalah ada hentakan hentakan begitu itu lebih tampak di kaum pria daripada kaum wanita satu yang kedua yang namanya air mani itu di saat keluar ada namanya ledah keledatan kalau ada orang menahan air kencing dia benar anak air kencing berjam-jam pengen buang air pengen buang air kecil, pengen kencing, pengen ke toilet. Dia waktu bisa menambatkan toilet senang lezat tapi tidak seledat ini, tidak seperti ini lezatnya. Cuman karena ini adalah masalah dokiat, masalah rasa, jangan banyak dibahas. Sebab masalah rasa itu kalau diceritakan kepada orang yang belum punya pengalaman yang serupa tidak akan ngerti. Seperti halnya orang bicara tentang manisnya madu. Dia tidak pernah makan madu, belum pernah minum madu, dia akan bertanya madu itu apa sih? Manis. Manisnya kayak apa? Kayak gula? Bukan. Kayak apel? Bukan. Kayak permen? Bukan. Enggak paham. Baru kalau dia sudah masuk ke mulutnya madu, baru sadar. Oh, begitu manisnya. Sama ledatnya keluar mani, pokoknya ada keledat yang khusus. Dibaringin dengan satu rasa yang lain daripada yang lain, jika belum waktunya tidak akan ngerti biarpun diceritai sampai keluar busa di mulutnya. Akan tapi cukup dipahamkan anak-anak, nanti akan suatu ketika kamu akan menemukan satu keadaan di saat ada bergetar dalam tubuhmu, kemudian ada keluar cairan, maka itu adalah air mani. Nah, air mani. Ini kan kelezatan. Yang ketiga adalah masalah bau. Bau dan baunya ini ada ulama menjelaskan, ada bau. Baunya itu antara kalau kita ngerti bunga matahari atau di Singapura ada bunga matahari atau tidak? Bunga ya ada bunga matahari yang biasa dipakai kuaci. Bunga matahari itu kalau putihnya kita hancurin begitu, itu ada bau anjir-anjir. Seperti itulah air mani. Karena itu telur juga. Atau seperti putih telur. Putih telur kalau kita sentuh di tangan kita, lalu kita gesek-gesek begini, nanti baunya itu adalah aromanya mirip dengan air mani. Artinya kalau air mani kita pegang, kemudian kita gesek ada aroma bau seperti putih telur tadi antara putih bunga yang kita hancurin atau putih telur atau mohon maaf adonan kanji dulu tuh ada orang membuat roti ada adonan dari tembaga adonan itu kalau ada sisa-sisa tepung kanji kemudian kesiram air itu aromanya naik mirip seperti itu itu hanya sekedar tanda-tanda saja jadi masalah warna nggak penting bukan harus putih air mani mungkin putih mungkin kuning mungkin hijau tapi ciri-ciri mani ada tiga ini tidak semua cairan putih yang keluar dari alat tersebut adalah air mani. Jika tidak memenuhi syarat-syarat. Jadi syarat tanda-tanda mani ada tiga tadi. Keluarnya ada tertepuk, ada hentakan. Kemudian rasanya ada keledatan di saat keluar. Kemudian baunya tadi. Baik. Jadi kalau menemukan salah satu tanda sudah disebut sebagai air mani. Contoh, ada seorang seorang anak anak kita umur 10 tahun. Dia tertidur di saat bangun menemukan cairan putih. Dia tidak merasakan lezatnya di saat keluar. Dan dia juga tidak melihat hentakan di saat keluar karena tidur. Cuma di saat mohon maaf ya, di saat dicium baunya adalah bau anyir, maka itu adalah air ma mani. Maka dia sudah dihukumi balik. Seperti itulah. Baik, ini sepintas tentang tentang orang mukallaf, kemudian orang tamyiz. Hari ini harus hafal dulu tentang orang mukallaf, orang tamyiz. Orang mukallaf dan orang tamyiz. Baru setelah itu kita fahamkan orang-orang mukallaf ini hei orang mukallaf yang berakal yang sudah balik yang pernah dengar tentang Islam yang kupingnya bisa dengar yang matanya bisa melihat maka engkau punya kewajiban untuk belajar nah, nah belajar tentang kefarduan dan fardu ada dua nanti fardu ain fardu kifayah utamakan fardu ain tentang wudukku tentang sholatku tentang puasaku tentang urusannya dengan aku dengan Allah dan aku dengan manusia maka nanti ternyata bukan hanya sekedar belajar kewajiban akan tapi anak kita saat itu pun harus mengerti mana yang haram zina haram melihat aurat haram ini harus kita tanamkan ini harus ada fikihnya jangan hanya belajar sholat atau hanya melihat aurat setiap hari matanya tidak ghaddul basar tidak menjaga mata haram baik sekarang kita langsung masuk kepada pembahasan fikih kalau kita ikut petunjuk ikut Safina, beda dengan susunan Fathul Qrib. Kalau Safina semua kitab biasanya dimulai dengan yang pertama adalah al bismillah. Maka bahaslah bismillah, keutamaan bismillah. Dan hendaknya kita memulai sesuatu yang baik itu harus dengan bismillah. Kemudian setelah itu dengan alhamdulillah. Sebab segala sesuatu jika tidak dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, maka akan kurang barokahnya. Anda menulis buku dengan bismillah. Anda ingin mengangkat barang dengan bismillah. Adapun mengarang buku ditambah dengan alhamdulillah plus solawat kepada Nabi. Bismillah, alhamdulillah, solawat. Dan nanti dibahas tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan berkah, akan mendirikan ilmu. Karena dikatakan salawat adalah guru untuk kita. Maka kalau kita memulai segala sesuatu dengan salawat akan dibimbing nanti. Membaca salawat kepada Rasulullah. Maka dari itu tidak ada pengarang buku kecuali memulai dengan ber berbismillah kemudian alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kalau bismillah dan alhamdulillah ada hadis Nabi yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa aqta fa huwa ajda fa huwa abtar. Kalau ada sesuatu yang baik kayak ngarang buku atau belajar kalau tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus barokahnya. Manfaatnya kurang besar manfaatnya kurang gede maka dimulai dengan bismillah kemudian masalah alhamdulillah dalam riwayat lain juga bunyi serupa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalah fawa abta fawa abtar fawa akta fawa ajda maka itu akan terputus kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah itu yang ada di dalam semua kitab adapun masalah alhamdulillahnya bunyinya apa solawatnya apa ini berbeda-beda Kemudian setelah itu kalau di kitab uh, Safinatun Naja ini adalah untuk mensyarahi saja. Kalau kitabnya nanti bisa dibaca 5 menit itu. Kalau kita baca kitab Safinah setelah itu adalah bicara tentang masalah mengucapkan kalimat syahadat. Makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka nanti ada pemahaman tentang akidah. Kita selesaikan tentang akidah. Tuhan hanya satu, Maha Tunggal, Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ringkasnya semacam itu. Cuma nanti ini pembahasan, makanya nanti kita sisipkan akidah. Kami punya kurikulum 4 untuk orang repot. Anak kampus. Tidak usah banyak-banyak. Jangan diajari orang awam dengan bermacam-macam. Itu membingungkan tambahan. Ajari empat, mat empat materi, empat hal yang pasti. Yang pertama adalah akidah yang praktis ringan. Dan insya Allah akan kita hadirkan akidah agar ngerti kalau kita akidah kita asyari. Poin-poin asyari itu apa? Satu, dua, tiga. Nanti kalau sudah dipegangi dan faham tidak akan bisa keganggu. Yang menjadi masalah itu kalau belajar kita setengah faham. Kalau setengah faham mudah keganggu sama orang. Tapi kalau beliau belajar sedikit tapi faham kita bisa berpegang. Maka kalau eh, Syekh Salim bin Sumair memulai dengan syahadat. Berbicara tentang syahadat ini isyarat akan pentingnya ilmu akidah. Maka nanti keluar dari permasalahan ini kita akan bahas khusus tentang akidah. Mengucapkan kalimat syahadat. Nah ini bagaimana hukum mengucapkan kalimat syahadat? Dan makna asyhadu alla ilaha Allah harus kita yakini dengan hati kita. Kita fahami dengan akal kita maka perlu dialog mantek sedikit nanti. Biarpun mantek ringan. Kita harus percaya akan adanya Tuhan Allah. Asyhadu alla la ilallah. Nah, ini mohon maaf ini dipending masalah akidah nanti ini. Masalah asyhadu alla harus kita sisihkan waktu khusus untuk bicara akidah. Sebab kalau ditumpuk di sini nanti akan ini. Cuman begitulah di dalam susunan kitab Safinatun Najat. Jadi asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka tapi ada isyarat bahasanya membaca kalimat syahadat itu wajib bagi siapa? Yang wajib membaca kalimat syahadat adalah bagi orang yang mau masuk Islam saja sama orang yang murtad keluar dari Islam. Adapun seorang anak yang lahir dari bapak muslim, ibu muslim, maka biarpun tidak mengucapkan kalimat syahadat maka tetap disebut sebagai seorang muslim. Ini pembahasan syahadat nanti. Baik, ini kita pinggirkan dulu baru nanti langsung. Kalau di bab safinah kalau tidak salah setelah itu bicara tentang istinja. Tidak tahu tiba-tiba kok ke situ. Cuman biasanya kalau kita pikir yang lainnya bicara tentang air. Karena air untuk wudhu Air untuk wudhu Kalau kita mau berwudhu kita harus dengan air Kalau tidak ada wudhu Kalau tidak ada air maka dengan tayamum Baik sekarang supaya senang saja Kita sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Safina Jika ada waktu nanti kita akan kembali ke bab air Di dalam kitab Safina Najah Disebutkan situ tiba-tiba kok masalah istinja dengan batu Tidak apa-apa Istinja dengan batu ini adalah subhanallah Ini ijaz nabawi Nabi menyebutkan pada zaman itu akan tapi menjadi kegemaran orang di akhir zaman. Istinja itu artinya membersihkan sesuatu dari bekas buang air besar dan air kecil. Lubang belakang, lubang depan. Mohon maaf ini pakai bahasa isyarat paham insya Allah. Lubang depan, lubang belakang. Jadi kalau ada orang setelah buang air besar dan air kecil, wajib beristinja. Hukum istinja memang ada lima. Wajib jika yang keluar ada bebasahannya. Wajib jika yang keluar ada bebasahannya. Tidak wajib sunnah jika yang keluar itu kering keronta. Mohon maaf tidak tahu kelu, kelir, kelu, kerupuk keluar atau bagaimana. Pokoknya tidak ada basahannya, maka tidak wajib hanya sunnah. <laughs> Ini, ini, ini adalah dibahas para ulama biasanya karena kebanyakan waktu mereka, kelebihan waktu. <laughs> Kemudian nanti ada yang mubah. Ada yang mubah adalah di saat ada keringat. Ada yang makruh, buang angin. Buang angin saja langsung ke, ke air, makruh, nggak dapat pahala. <laughs> Ini ya. Ada yang haram, misalnya apa? Istinja dengan dengan air curian atau istinja dengan sesuatu yang terhormat. Baik, sudahlah. Ini ini ringkas, nggak terlalu penting itu. Sudahlah, yang tahu selama ini orang kalau buang air menjadi wajib. Karena apa? Air kencing. Buang air besar ya ada bebasahannya, maka hukum istinja adalah wajib sudah selesai. Istinja wajib. Kalau ada orang sholat tidak istinja, maka sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat nanti harus kita terbebas dari najis juga. Nanti kita akan balik. Ini sesuai dengan Safinah. Barangkali sudah dibaca Safinah di sini akan kami kembalikan ke kitab Safinah. Coba nanti dilihat. Akan begitu mudahnya memahami kitab Safinah kalau kita belajar syarahnya dulu dengan benar. Biarpun baca kitab fatul Muin nanti coba. Yang berada di ini Muin kami beri rumus ya nanti baca kitab Fatul Oh enak bener baca Fatul Muin nanti. Sekarang apa? Istinja dengan batu. Nah, istinja dengan batu ini diperkenankan biarpun ada air. Ini tidak seperti hukum tayamum. Misalnya kita di rumah banyak air, air banyak cuman malas-malasan. Atau mungkin ya sedikit malas lah namanya malas. Tidak apa-apa. Saya malas kena air, ya sudahlah. Istinja dengan batu diperkenankan. Jadi istinja dengan batu ini adalah gantinya air. Bu, apa bisa dilakukan tanpa harus air itu tidak ada. Biarpun ada air melimpah ruah, kita di atas kolam kita boleh istinja dengan batu. Dan kita tidak boleh mengingkari ini. Bagaimana hukum istinja dengan batu? Hukum istinja dengan batu adalah mubah. Akan tetapi bisa menjadi wajib. Uh, wajib. Kalau kita merasa jijik Ih eh, apaan tuh? Oh, awas wajib bagimu istinja dengan batu. Karena apa? Nabi Rasulullah pernah melakukannya. Jangan merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata yang dilakukan Nabi menjadi idola untuk kelas menengah ke atas orang kaya. Istinja dengan batu di dalam kitab itu disebutkan syaratnya ada sembilan satu dua tiga empat lima Ibu kalau menghafal sembilan langsung mabuk. sembilan nah, lemes. Akhirnya kami ringkas. tiga loh enak bener. Oh, tiga toh ya. Iya, tiga sudah tiga tiga dengan sembilan mudahan mana dihafal mudahan tiga tiga nah cuman tiga kita bagi syarat yang pertama adalah syarat berkenaan dengan alatnya dengan batu syarat yang kedua adalah syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya tempat buang air kecil ah, tempat maksudnya alat apa alat kencing apa jalur depan dan jalur belakang bicara tentang jalur depan jalur belakang ini syarat yang kedua syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya. Syarat yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan caranya seperti apa. Yang pertama berkenaan dengan al, berkenaan dengan alat untuk membersihkannya. Yang kedua tempat yang dibersihkannya. Yang ketiga caranya mudah dihafal. Kalau tidak hafal ini harus masuk kalau di Indonesia itu masuk SLB sekolah luar biasa. Nah ini kalau masih tidak hafal ini ya. Kami ingin keluar dari majelis langsung hafal ini. Baik. Ulama mengatakan istinja dengan batu au nahwihi atau yang sepadannya. Asalkan memenuhi syarat lima ini maka disebut sebagai batu yang sah. Syaratnya lima. Syarat yang pertama syarat berkenaan dengan alat isinya lima. Makanya kita rinci. Lima ini harus pahami lima. Kalau orang Indonesia mudah, Garuda Pancasila ada lima. Jarimu ada berapa? Lima sudah. Jari pertama ini, ini, ini biar mudah ngapalnya. Lima. Alhamdulillah. Lah, alatnya yang digunakan untuk beristinja tadi untuk membersihkan bekas air kecil, buang air kecil dan air besar, syaratnya harus memenuhi syarat yang lima. Syarat yang pertama adalah sesuatu tersebut adalah benda padat. Bukan benda ca cair, padat. Benda itu kalau tidak padat adalah ca cair. Kalau tidak padat adalah cair, sudah. Harus benda padat. Yang kedua harus kering kering. Yang ketiga adalah bisa mengangkat. Kalau dioleskan begitu langsung ke bawah. Ada benda padat kering tapi tidak bisa mengangkat. Contoh gelas. Gelas licin. Kalau kita buat ngoles begini nggak akan ke bawah ke sini. Jadi cari yang sekiranya bisa mengangkat. Contohnya tanah liat, tanah keras. Tanah kalau digoles ini ke bawah. Eh, jadi syarat yang ketiga adalah batu atau yang sepadannya tadi harus bisa mengangkat kolik ayakuna an kolik mengangkat yang keempat adalah tidak terhormat tidak terhormat maksudnya tidak terhormat itu adalah memang digunakan untuk sesuatu yang tidak baik kalau yang terhormat apa? makanan, contohnya roti kering roti kering makanan manusia Roti kering memenuhi syarat. Dia adalah padat. <laughs> bisa mengangkat. Roti tawar kan bisa mengangkat, cakep banget tuh <laughs> gitu. Nah. Cuman dia terhormat karena makan manusia, maka tidak boleh kita beristinja dengan roti ke kering. <laughs> Ya. ya. Baik. Empat. Yang kelima adalah suci. Suci. Kalau sesuatu yang najis, tidak bisa digunakan untuk istinja Lima syarat diulangi. Ya, yang pertama adalah harus benda padat. Yang kedua bisa mengangkat. Yang kedua bisa mengangkat. Yang ketiga adalah kering. Kering kalau basah nggak bisa. Basah itu memindah najis. Yang keempat adalah sesuatu tersebut harus sesuatu yang tidak terhormat. Yang kelima adalah sesuatu tersebut harus suci. Baik, sekarang kita langsung ke alam nyata batu atau yang sepadannya mohon maaf ada yang punya tisu saya beri tisu satu baik gak usah pertanyaan ibu tisu itu benda padat atau benda cair masih bingung ini wah ini harus masuk SD nanti masuk sekolah TK taman kanak-kanak nanti oh maaf tisu ini benda padat atau benda kering benda padat atau benda cair oh, iya kok ulang yakin nih lah cair ah, itu cair sekali lagi tisu padat atau cair selesai padat ya kira-kira tisu itu kalau untuk mengangkat cakep enggak? enak enggak? ah tepat terhormat enggak tisu ya enggak mang tisu kayak untuk ingus ah, ya ya tidak terhormat kering kering. Suci atau tidak? Baik. Makanya kalau memberi jawaban kepada orang itu jangan langsung dijawab, harus pakai alasan biar yakin. Berarti istinja dengan tisu adalah boleh. Selesai. Nggak usah ragu setelah itu. Kalau ada ustadz ngomong lain, nah saya punya hujah ustaz. Jelas. Jadi istinja dengan tisu mewakili batu. Sebab ulama nahu ya, Selesai. Dan ini cakep. Pertama adalah apa? Benda padat Kayaknya gara-gara tipisnya ini dulu orang pada ragu-ragu. Coba dikumpulin kan jadi padat nanti ini. <laughs> padat ya. Jelas padat, bisa mengangkat, tidak terhormat, memang untuk ingus, untuk keringat. Kemudian setelah itu apa? Kering. Kemudian apa? Suci. Makanya kalau pakai tisu basah berantakan semuanya. Ayo, kalau pakai tisu basah berantakan. Dan subhanallah ini kan ilmunya Nabi sekarang di hotel-hotel di pesawat tuh bingung cari air ya kalau masuk hotel-hotel sebagian hotel cari airnya airnya di ujung sana ini di sini semuanya harus mengikuti caranya Nabi akhirnya dan lakukan semacam ini dan tidak usah ragu Anda melakukan ini mungkin Anda malam-malam lagi musim dingin kemudian Anda pengen buang air kecil langsung saja dengan tisu dan yakin tidak usah ragu asalkan memenuhi syarat yang lima Gak ada tisu mungkin bongkahan tanah boleh atau apa saja asalkan memenuhi syarat lima tadi. Yang pertama adalah tidak cair alias benda padat atau beku, benda padat. Kemudian dia bisa mengangkat, kemudian kering, tidak terhormat, kemudian suci, maka itu adalah boleh digunakan untuk istinja. Maka jangan sampai kita di saku kita tidak ada tisu. Mohon maaf, kadang mungkin di sebuah toilet tidak ada airnya. Setelah buang air jangan sampai celana kita najis. Lakukan ini. Jelas ya, mudah. Dan pemahaman kita yakin, nggak usah ragu-ragu. Nanti kalau tisu bisa pakai enggak? Oh, bisa dipakai. Karena tisu memenuhi lima syarat. Makanya kalau ada ustadz yang bilang enggak pasti bingung nanti karena paham syaratnya sini. Ini fikih itu harus paham, nggak boleh setengah paham. Jelas ya? Baik, kemudian syarat yang kedua, syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan. Tempat yang akan dibersihkan yang pertama adalah tempat tersebut yang akan dibersihkan sebelum kering. Maksudnya mohon maaf, maksudnya sebelum kering itu ya segera. Setelah selesai buang air ya segera di, dibersihkan. Tidak jalan-jalan dulu shopping pergi ke supermarket, bukan. Jadi maksudnya di tempat tersebut setelah buang air langsung dibersihkan. Maknanya itu segera. Sebelum kering. Satu. Yang kedua, masih di wilayahnya, mohon maaf jika untuk kaum laki-laki air masih di wilayah kepala. Kalau airnya sudah cair, air kencingnya sudah ke paha, nggak bisa itu. Kencingnya bagaimana kok kencing ke paha nanti? Jadi seorang pria adalah mohon maaf ini majelis mulia yang harus dijelaskan dengan benar. Ini majelis mulia, tidak boleh kita tidak akan ngomong jorok, tidak akan ngomong haram. Cuma ini harus dijelaskan. Mohon maaf di kepala kemaluan seorang laki-laki itu wilayahnya. Selagi masih di sekitar kepala kemaluan itu, maka boleh dibersihkan dengan ini tisu. lubang belakang di sekitar lubang itu saja sama di kiri kanannya yang akan kebuka dan ketutup bagi wanita pun sama di wilayah tersebut mohon maaf di wilayah tersebut bukan di selangkangannya mohon maaf kalau selangkangannya nggak bisa harus pakai air itu jadi kalau posisi buang airnya tepat maka tidak akan kemana-mana setelah itu bisa menggunakan ini yang ketiga syaratnya adalah belum kemasukan sesuatu yang lain kalau kemasukan sesuatu yang lain, misalnya ada percikan air langsung ke situ, nggak bisa lagi. Belum kemasukan sesuatu yang lain. Tiga ya, syaratnya tiga. Tempat tersebut belum sempat kering, belum kering, jadi langsung segera. Kemudian masih di wilayah tersebut. Kalau buang air besar di tempatnya itu. Untuk wanita ya di tempat itu, di, di sekitar itu sudah, tidak usah pusing, dikira-kira saja. Nggak usah harus detailnya, detailnya ada seorang wanita lebih tahu di wilayah tersebut belum pergi ke selangkangannya belum ke pahanya di wilayah tersebut baik kemudian yang ketiga adalah belum berpindah ke tempat yang lain eh, belum belum kemasukan sesuatu yang lainnya belum kemasukan tidak kemasukan misalnya kalau ada buang air kemudian percikannya naik ke atas hmm, sudah tidak bisa lagi dibersih dibersihkan kenapa karena sesuatu yang dari luar itu adalah menjadi najis air suci sekalipun kalau sudah kena airnya menjadi na najis. Sementara ini dimaafkan untuk membersihkan sesuatu yang nempel saja. Sesuatu yang dari luar tidak. Tiga. Itu syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan kita bersihkannya. Kemudian sekarang dengan caranya. Caranya ada dua. Syarat berkenaan dengan cara ada dua. Syarat yang pertama adalah harus dengan tiga kali usapan tiga kali potong tisu satu dua tiga pas satu dua tiga tiga minimal tiga minimal tiga lubang belakang satu najis dibuang ke tempatnya dua tiga Sarannya pernah harus tiga kalau satu gede satu biarpun bersih nggak sah harus tiga karena ada hadis Nabi, harus tiga. Misal gede tisunya gede banget, oh bersih, nggak sah. Harus tiga. Yang pertama harus tiga, tiga potong, tiga potong tisu atau tiga batu. Kalau batu batu. Yang kedua syaratnya harus bersih di sini. Bersih sini adalah masalah warna saja, bukan masalah bau. Mohon maaf, makro dicium malahan. Ini jadi orang was-was dicium, naudzubillah jorok, jijik. Jadi sekiranya di tisu ini kok sudah tidak ada keruh-keruhnya, berarti sudah ber bersih, nggak perlu dicium. Jorok. Jadi yang pertama adalah tiga kali potong tisu. Yang keti, yang kedua adalah tisu yang terakhir sudah tidak ada. Kalau ternyata masih ada remeng-remengnya, ditambah tisu yang keempat. Jadi syaratnya itu wajib tidak kurang dari tiga, minimal tiga, lebih ya. Minimal tiga. Syarat yang kedua adalah tempat yang dibersihkan tadi harus bersih. Secara terlihat di mata. Bukan bersih dalam ciuman, tidak. Jadi kalau sudah bersih, ah, putih. Sudah beres. Biar Biarpun setelah itu wudhunya pakai air, boleh kita. Habis itu istinjaknya pakai ini karena mohon maaf ada sebagian tempat tuh susah. Mohon maaf sebagian tempat susah oh, posisi. Sekarang ada kloset duduk, mohon maaf. Posen duduk itu. Bagi orang yang punya poster, eh, eh, poster tubuh tertentu atau pakai celana repot nanti. Kalau jongkok susah, enak tuh akhirnya membuang air ke tempat itu saja. Sehingga bagi dia mudah untuk membersihkannya dengan dengan tisu. Selesai nggak apa-apa. Mungkin sekali dia bersucinya adalah dengan tisu, wuduknya dengan air. Wuduknya dengan air sah. Baik, yang pertama syarat berkenaan dengan alat ada berapa? Ada lima Syarat berkenaan dengan tempat ada tiga. Syarat berkenaan dengan cara ada berapa? Ada dua. Kalau dikumpulkan berapa? Bukan sembilan seperti yang disebutkan dalam kitab Safina. Ketambahan malah sepuluh. Lebih lagi. <laughs> Jadi malah mendapatkan sepuluh. sepuluh. Coba kalau suruh menghafal. Syarat istinja dengan matu, batu ada sepuluh. Mabuk nih. Sepuluh repot banget sepuluh nih. Ah nggak bisa menghafal saya ini. Akan tapi sekarang dipermudah. Lima dan detail sekaligus mengerti kenapa kok jadi boleh. Lima, syarat berkenaan dengan alat ada lima. Hafal betul lima. Syarat berkenaan dengan tempat ada tiga. Syarat berkenaan dengan cara ada dua. Setelah itu ada keluar paham betul, nggak ada fikir setengah paham. Dan tolong jangan ragu-ragu menggunakan tisu. Dan kadang harus dengan sengaja saya ingin mengamalkan ini. Mungkin ada air melimpah, saya ingin bersihkan dengan tisu. Selesai. Baik, ini saja karena sudah jam 6. Ini sebagai mukaddimah ya. Bahasanya belajar fikih itu ternyata tidak susah asalkan faham. Kalau tidak faham bulet tok. Jawabnya salah, faham terus. Jawabnya pun kadang kira-kira. Boleh enggak ya Ustaz? Kira-kira kayaknya sih boleh. Oh, okay. fikih kok kayaknya boleh? Ini enggak ada fikih. Boleh atau tidak boleh? Suci atau tidak suci? Ini adalah mukaddimah karena sudah jam 6 ya. Jam 6. Pukul 7 ya, pukul 7 ya. Ini sampai di sini dulu, ini gambaran ya. Jadi belajar fikih adalah mudah. Nanti akan kami ajarkan tentang bagaimana air, kalau perlu head head, nggak susah nih. Pokoknya sudahlah. Yang penting ibu jangan terlalu tegang-tegang, nyantai aja. Yang tegang saya aja sudah. Yang tegang biar saya nanti bapak-bapak ibu nyantai aja. Untung-untung nanti punya catatan kecil. Biasanya memang kami kalau belajar dengan anak-anak dilarang membaca buku kami. Sebab biasanya kalau sudah buku dibagi, saya ngomong keras, dianya baca nggak paham ini nggak paham saya makanya saya pengen matanya ke sini semuanya hmm, nyambung dulu baru nanti giliran baca kitab Safinah coba sekarang kembali kitab Safinah eh enteng bener memahaminya nggak usah repot-repot nanti setelah paham dengan kami nanti baca kitab Safinah baca kitab Fathul Qorib begitu mudahnya karena ini adalah termasuk sarah dari kitab tersebut wallahu a'lam bisawab bisa maju dikit silakan maju biar nyampe biar suaranya terdengar untuk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membersihkan bayi baik Insya Allah pertanyaan bagus sama asalkan belum kemana-mana kencingnya adalah normal di tempatnya maka bisa kita gunakan dengan tisu ini cuman rata-rata bayi tidak seperti itu sudah kemana-mana ya maka apapun bentuknya bayi harus dibersihkan dengan air secara normal bayi Adapun masalah pembahasan tentang air kencingnya bayi laki-laki masalah najis mukhafafah itu adalah bab khusus nanti. Tapi tetap cara mensucikannya adalah kalau empuk, buang air besar adalah dibersihkan bukan dengan tisu basah, tisu basah adalah menyebar najis tisu basah akan menyebar najis akan tetapi harus dengan air cuman nanti ada ilmu tambahan nanti najis itu ada dua yang pertama adalah najis hukmiyah, najis hukmi sama najis. Yang kedua adalah najis aini. Najis hukmi itu adalah najis yang terlihat yang tidak ya, najis aini itu adalah najis yang terlihat oleh mata bisa dicium oleh uh, hidung dan bisa dirasakan oleh lidah kalau ada sifat-sifat yang terlihat atau tercium atau dirasakan namanya itu najis aini maka kalau najis ya cara membersihkannya adalah ada caranya sendiri tapi kalau najis hukumi lebih ringan contoh untuk diterapkan di bayi di lantai sebuah lantai ada anak kencing di situ kencing ada najis anak gede anak umur 9 tahun atau bapak-bapak kencing di situ makanya najisnya adalah najis mutawasitoh najis normal bukan najisnya bayi maka ini menjadi najis lantai menjadi najis kalau kala kita ingin membersihkannya hati-hati jika masih ada ainun najasati masih ada bentuknya najis lah kalau kita guyur dengan air satu timba, maka itu air sedikit. Harus sedikit bercampur dengan najis yang masih kelihatan bentuknya, maka semua lantai itu akan najis. Karena najis ini adalah najis ini Maka agar memudahkan kita untuk mensucikannya, maka jadikan najis ini najis hukmi. Ini pembahasan khusus nanti. Tidak apa-apa kami ulang nanti. Najis hukmi adalah Tolong dari bekas, bolehlah dibersihkan dengan tisu basah kalau baik Haji. Kalau ini dibersihkan dengan kain pel atau apa saja, kencing tadi dibersihkan dengan tisu sampai kering. Awas tisunya najis. Kita buang ke tempat najis. Kemudian ini kering. Tidak ada bentuknya, tidak ada baunya karena sudah kering bersih. Kita keringin. Apalagi kalau kita tambahin dengan tisu basah, eh, eh, bersih. Tapi tisu basah yang kena najis menjadi na, najis. Dan tempat tersebut masih tetap najis. Yang sudah kena najis kita buang sana. Hmm. Setelah itu apa? Kalau sudah najis, hukmi cara mensucikannya, mensucikannya adalah gampang. Yang penting air itu adalah menggenang. Kita tuangkan air. Kita kenang yang penting airnya itu mengalir, biarpun sedikit menggenang karena air menggenang itu bisa tinggal diratain dengan tangan. Yang penting air mengenang, bukan diusap. Kalau diusap tidak sah. Basah diusap najis tangan kita. Tapi air harus kita alirkan dulu. Setelah air kan merata ke seluruh tempat tersebut, maka tempat tersebut menjadi suci dan airnya pun menjadi air yang tetap suci. Tidak menjadi najis. Karena najis yang sudah najis hukmiyah. Ini makanya nanti Bu Ibu, Bapak-bapak, kita akan lanjutkan waktu belajar tentang air, belajar fikih mesin cuci. Gak ada di kitab fikih. Fikih mesin cuci itu gak ada di kitab fikih. Cuman harus hadirkan bagaimana mencuci dengan mesin cuci, ya kan? Ada aturannya nanti itu. Termasuk yang ditanyakan ini kita sebutkan. Jadi ibu tidak apa-apa, bayi kecil kita kita bersihkan dengan tisu basah. Dengan tisu basah. Tapi tisu basah ini adalah najis dan anak-anak kita masih tetap najis. Kemudian setelah itu mensucikannya Pak. Guyurkan air ala kadarnya saja. Wajib diguyurkan air. Jadi tidak terlalu repot. Supaya najis tidak kemana-mana. Kalau sudah air mengguyur begitu, percikannya tidak akan najis. Tapi kalau najisnya masih ada, basah najis, kuning empuk, kening kotoran, kita siram air kemana-mana itu najisnya. Jadi kalau dibersihkan dulu menjadi najis hukmiyah. Orang yang belajar ilmu fikih bakal ngerti najis hukmiyah. Sederhana ya. Jadi bersihkan dulu, biarpun dengan tisu basah, bersih. Baru setelah itu, percikan ala kadarnya, supaya tidak kemana-mana najisnya. Sebab kalau najis hukmiyah itu asalkan air didatangkan, airnya air didatangkan maka tidak akan menjadi najis. Langsung misalnya mohon maaf ini langsung kita guyur. Nah, air ini adalah suci. Dan tempat tersebut sudah disucikan karena air tadi suci dan mensucikan. Kemudian air ini adalah tidak najis diminumkan boleh kalau mau. Kenapa? Najisnya sudah najis hukminya. Tapi kalau kencingnya masih ada basah, genang kencing, kita serami segelas, ini jadi najis semuanya. Jadi seperti itu caranya bayi, bersihkan dulu sampai najisnya sang bayi terbentuk menjadi najis hukmiyah, baru nanti kita guyur dengan air ala kadarnya. Yang penting merata sudah beres. Itu adalah cara mensucikannya. Tetap tetap dengan air. Selama ini orang mengatakan dengan tisu basah dan sebagainya. Itu adalah madhab Imam Syafi'i. Itu jumhur lama madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik rahimahullah sama harus dengan air. Imam Abu Hanifah ada kemudahan dalam hal ini. Baik, cukup insyaallah sampai di situ. Yang lain? Syukran atas soalan yang dibuat tadi. Mungkin soalan terakhir. jadi mungkin yang sekali. Kalau tidak Ada yang mendengar saja disampaikan ke sini. Antum berdekat Ustaz? Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan adalah tangan yang menyentuh tisu untuk membersihkan tadi asalkan tanah tidak tangan tidak menyentuh najis maka tangan tidak perlu dicuci kecuali tangannya tak tahu jenggol waduh kena najisnya maka harus dicuci dengan air jadi kalau tangannya tidak terkena maka tidak usah dicuci tangan tersebut karena tisu yang najis hanya yang bersentuhan saja baik itu saja insya Allah ya Mohon jangan banyak-banyak dulu, tapi ini yang kami hadirkan hafal dulu. Jadi tidak akan numpuk nanti permasalahan. Ini hafal, yakin, selesai. Nanti dikit-dikit. Coba kalau dua tahun kayaknya sudah bisa jadi ustazah nanti. Pokoknya hafal bener. Tidak boleh tidak. Jadi pertemuan hari ini harus hafal betul. Pertemuan bulan depan dites satu-satu. Kalau tidak bisa menjawab suruh berdiri. Hmm. Baik. Mari kita kembali ke rumah kita, masalah mukallaf, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong anak-anak kita yang sudah mencapai umur 7 tahun harus sudah kita mulai melatih mereka untuk menjalankan kewajiban, kewajiban sholat, kewajiban yang lainnya termasuk kewajiban menutup aurat biarpun belum sempurna. Sesaat dilepas, sesaat dipakai, tapi sudah harus dilatih dan besarkan hati mereka kalau sudah pakai kerudung misalnya cantik sayang kau akan disenangi oleh Rasulullah disambungkan dengan Nabi seperti yang saya kami sampaikan semalam itu jadi anak kita waktu pakai kerudung itu bangga jangan nunggu SMA nya ini adalah kesalahpahaman Ustadz itu Gak apa-apa masih kecil. Oh enggak, biarpun masih kecil umur 7 tahun, sudah kita biasakan dengan kerudung, menutup aurat mereka. Sehingga di saat mereka balik, sudah biasa dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka wajib kalau seorang ibu bapak membiarkan anaknya yang umur 7 tahun, 8 tahun tidak menutup aurat sama sekali, dosa bagi orang tua. Ada pun masalah kekurangan yang namanya anak kecil, sesaat dilepas, pakai pasang, lepas, pasang. Solatnya pun adalah masih ngom senggol-senggolan ya namanya anak kecil nggak apa-apa tapi kalau orang tua membiarkan anak-anak itu termasuk melihat yang haram sampai nanti farrikuhum fil madaji tempat tidur sudah harus dipisah wahai para bapak dan ibu karena usia tujuh tahun mulai menjelang balik sepuluh tahun sudah menjelang balik jangan sampai naudzubillah di saat bangun mau ke kamar mandi melihat saudari perempuannya dalam keadaan tersingkap auratnya bangkit syahwat naudzubillah jadi pendidikan dari Nabi nanti akan kita lanjutkan semuanya. Farrikuhum fil madaji. Kalau sudah mulai gede, usia tamyiz, sudah mulai kita pisah tempat tidur mereka. Usia 10 tahun khususnya. Laki-laki, perempuan-perempuan. Insya Allah nanti pendidikan akhlak juga kita berikan di sela-sela pendidikan fikih. Fikih itu paling nggak enak. Belajar paling nggak enak itu belajar fikih sama belajar akidah. Belajar fikih sama akidah itu suka ngantuk. Tapi kalau belajar tentang akhlak indah itu orang bisa melek mata, mata buka mata tapi kalau sudah belajar fikih kadang-kadang kalau tidak dikemas, nah, makanya kalau saya santri-santri itu kalau ngajar fikih Safina saja kamu pakai buku tak saya rotan kamu tadi. Oh, bagus kitab Safina. fatul Qari pakai buku. fatul Qari eh, itu hafal baru masuk majlis. Jadi matamu tuh melihat orang, santri biar nggak ngantuk. Oh, oh, oh gitu. Baca kitab Safina saja pakai buku. Ini bagaimana ini? Oh, ini dia lagi baca ini tidurnya. Gue ibu ini tidur. Kenapa? Ketinggalan. Makanya maka di samping itu kita juga harus belajar. Baik insya Allah sampai di sini Semoga bisa istiqomah Beritahu yang lainnya Kemudian saya, kami informasikan Barangkali nanti ada sambutan Terserah mau diadakan di mana Anak-anak ibu adalah permata Jangan sampai anak-anak bapak permata Jangan sampai tidak ngerti fikih Tolong himbau mereka Untuk setiap liburan misalnya Bisa mengadakan kurs Kursus seminggu Kalau memang berat untuk pergi ke Cirebon sana Akan kita kirim guru ke ke Singapura sini. Anak-anak ibu semuanya, 20 100 anak. Kalau ternyata di Singapura susah, pergi ke Batam sana. Kita siapkan tempat nanti. Pokoknya harus anak kita belajar fikih praktis. Jadi insinyur, jadi dokter, tapi ngerti ilmu fikih. Fikih kewajiban mereka sehari dan ngerti bisa mengajari ibundanya bahkan nanti. Tapi kalau tidak repot, haram bagi seorang tua dosa. Anak kita kita biarkan tidak ngerti ilmu fikih, tidak ngerti ilmu agama tidak ngerti akhlak dan seterusnya kurikulum empat hal yang akan kami hadirkan akidah praktis fikih praktis kemudian akhlak bagaimana berbakti ke orang tua tetangga dan seterusnya yang kelima adalah bagaimana mereka membaca Al-Quran tolong ini saja yang perlu ditekuni dan kami himbau kepada imam-imam masjid jangan terlalu besar-besar orang awam diajak belajar ilmu mantek diajak mabuk itu namanya Orang awam diajak belajar nahwu gede-gede. Ngapain itu ya? Orang awam perlu segera mengamalkan ilmunya. Kalau kelas khusus ustaz, murid-murid santri, belajar nahwu sorab boleh. Tapi orang awam perlu belajar ilmu yang pas, yang yang cepat difahami lalu untuk di, diamalkan. Insya Allah ada buku panduannya. Mungkin Ustadz Rafiq kalau ada kesempatan untuk bisa mentranslate dalam bahasa Inggris yang rapi, bisa lebih besar manfaatnya. Kemudian nanti kita ada fikir-fikir praktis untuk kami kami sodorkan biar biar ingin rindu. Fikir head praktis. Ibu kalau belajar head sudah anda usah pusing nanti. Mudah dengan kita head praktis. Fikir di atas perjalanan. Fikir zaman sekarang ini, Fikir zaman macet dan sebagainya. Di Singapura jarang macet. Fikih sibuk untuk melakukan sholat di saat sibuk dan sebagainya. Fikih jamak, tapi dengan cara yang sangat mudah insya Allah. Baik, sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusil alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Jadikan apa yang kami dengar adalah hal yang mudah untuk kami amalkan ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah menjadi orang yang dolim kepada anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menegakkan kebenaran di rumah kami, melaksanakan kewajiban untuk anak-anak kami ya Allah. Melaksanakan kewajiban untuk keluarga kami ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah Pemahaman yang benar dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu kami Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat Muliakan anak-anak kami semua Muliakan keluarga kami ya Allah dengan ilmu yang manfaat dan kami mohon tambahkan kami tambahkan kecintaan dan kerinduan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jadikan idola anak-anak kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad jadikan kecintaan anak-anak kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad mudahkan mereka untuk meniru mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dan mudahkan kami untuk membawa anak-anak kami kepada kemuliaan dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah suami istri yang saling mencintai karenamu setiap hari semakin dekat kepadamu ya Allah anak-anak anak kami jaga, jaga mereka, jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah jangan sampai anak-anak kami ke bawah kepada budaya-budaya musuh-musuhmu ya Allah. Jangan sampai anak kami ke bawah dalam budaya-budaya yang Engkau murkai ya Allah. Kami ingin anak-anak kami menjadi anak-anak ahli surga dan kami mohon ya Allah, buka hati kami dan bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang dolim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, kami mohon Ya Allah jangan kau timbakan musibah kepada mereka Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka Ya Allah Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami Kami ingin menjadi sebab orang masuk surgamu Ya Allah Dan kami mohon seperti kau kumpulkan kami saat ini Seperti engkau pertemukan saat ini Pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu Ya Allah saling mencintai karenamu ya Allah tanpa permusuhan dan kebencian ya Allah ya Allah berikan kepada kami segala keindahan ya Allah anak-anak kami jaga kehormatan kemuliaan mereka yang belum menikah ya, antara yang hadir dan anak-anak kami yang sudah waktunya menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah dan kami mohon ya Allah panjang panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه Ada kewajiban untuk dibawa pulang ke rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak harus bisa menghafal kanal stasiun radioku, radio kita, radio dakwah dari Batam akan terdengar di Singapura. Semoga hari ini kalau hari ini besok suaranya seperti di rumah ibu karena sudah kita besar besarkan powernya. Selama ini kan kecil ya, redup ya, bikin orang ngantuk. Sekarang insya Allah bisa ngagetkan di rumah. Suaranya akan lantang hari ini insya Allah atau besok. Mohon dihafal. 104.7 104.7 FM semua mobilnya tolong karena Allah di 104,7 dan mohon karena Allah sampaikan ke 10 orang dari sanak dan kerabat nah, kalau ini mulai dakwah begini masih nggak mau repot ini nih jadi semua punya WA tanya tolong saudariku tolong dengar radio FM radio Buya dan kawan-kawan dan sahabat radio 104.7 radio dakwah nggak ada macam-macam motivasi dakwah Al-Quran nasyid nasyid Islam insya Allah berapa 104 104.7 104.7 wajib dihafal insyaallah ini saja mohon maaf mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله على محمد 12 Maret kebetulan mungkin bulan Maret Buya tidak Batam ke Buya tanggal 9 Maret Umroh Siapa kan bulan Maret pun di sekolah nah, mungkin sekali boleh nanti di kabar datang dah. Datang. Kalau malam dulu nanti baca kita. Iya nanti next. Next nah, bulan depan. Yang buku dekoratif itu ada ya? Nah, gampang, dekoratif penting pemahaman. Itu kita buat kalau dititipkan bisa ditransit bahasa Inggris yang lebih besar manfaat. Kita sekolah ada proyek besar gitu. Dan depan enggak, ke depannya kita buat kurs. Dan kalau mau ngasih kurs ini terus kami nanti. mungkin wae ujung ke sana wae tutup pulang Terima kasih, terima kasih ya, terima kasih ya. Betul. Terima kasih. Enggak, di apa peran nanti? Oh iya. Oh iya. Ya Salam buat Salam buat